menceritakan bahwa Fatimah binti Abi Hubais bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata, "Aku terkena istihadah. Fala athur." maka tidak pernah bersih. Apa ada ussalah? Apakah aku meninggalkan salat? Dan nah, ini terus menerus dijawab oleh Nabi SAW, la, tidak. Inna ya irkun, karena itu hanya urat yang terputus. Walakin da'is salata qadra al-ayyamin lati kunti tahidina fiha. Tetapi engkau tinggalkan salat sekadar hari-hari yang engkau haid padanya kemudian mandi dan salat. Wa fi riwayatin walaysat bil haydati Itu bukan haidah. Berarti istihadah dengan haidah berbeda. idza aqbalatil haidah fatrukis shalah. Kalau datang waktu haid, maka tinggalkan salat. idza dhahaba qadruha, kalau sudah lewat kadar waktu haidnya, maka mandi, bersihkan darahnya, dan kemudian salatlah. Gharibil hadis, kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini pertama kalimat daliki yang benar daliki dengan dikasrahkan kafnya bukan dalika Dikasrahkan kaf khitaban lil mar'ati sa'ilah karena itu pembicaraan kepada seorang wanita yang bertanya daliki irqun itu adalah irq. Yang kedua kalimat irqun ay irqunin fajar. Daliki irqun maknanya adalah irqunin fajar, Satu urat yang pecah. Dan Ini pembuluh darah yang pecah. Karena jaa dari dari riwayat. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat atau salah satu riwayat disebutkan kalimatnya dzalika irqun fajar. Itu adalah pembuluh darah yang pecah. Wa yuqalu hadzal pembuluh darah atau urat yang dimaksud itu namanya dalam bahasa Arab adil. Pakai zal, adil. Wa huwa fi adna rahim. Letaknya ada di penghujung rahim. Duna qa'rihi. Bukan di qa'rnya. Qa'r itu yang paling ujung belakang. Sedangkan urat itu di ujung terdepan. Nah. Wadamul haid yakhruj min qa'rir rahim. Sedangkan darah haid keluarnya dari qa'rir rahim. Kalau ini <clears throat> rahim, maka darah haid keluar dari qa'riha. Ini qa'r Ya. Sedangkan uh, urat tadi yang disebut adil di sini. Di depan, bukan di belakang sana. <clears throat> Adena yang paling dekat dengan jalan keluar Sedangkan darah haid keluarnya dari sana, dari ujung yang paling jauh. Yang ketiga, idza aqbalatil haidah. Kalau datang al-haidatu. Qala al-Khattabi berkata al-Khattabi wa huwa min syarahil hadis, salah satu pensyarah-pensyarah hadis. <clears throat> Bikasril ha dikasrahkan huruf ha wa ghalata man fatahaha dan salah orang yang membacanya dengan fathah. Berarti di sini yang lebih benar adalah al-hidah kata beliau, kata Al-Khattabi rahimahullah. Lianna murad al-halah karena yang dimaksud adalah keadaannya. Kalau kejadiannya al-haidah, tapi kalau keadaannya al-hidah Wa idza aqbalatil hidah hanya saja yang jadi masalah, jadi muskilah dicetakan kita disebutkan dalam nasnya fathah. Iya. Bagaimana di catatan kalian atau dalam kitab kalian? Disebutkan sana ha. Enam. Karena memang perbuatan uh, kejadian haid disebut dengan fathah haidah. Hanya saja di sini kata Al-Khattabi yang dimaksud adalah halah kalau datang waktu hidah wajawaza al-qadhi Iyad adapun qadhi Iyad membolehkan dengan fathah al-haidah demikian pula yang lainnya wa huwa aqwa dan dengan fatwa itu katanya aqwa lebih kuat Lian al-murad al-haid karena yang dimaksud adalah memang haidnya bukan waktunya Berarti baca dengan fathah dan dengan kasrah tergantung mal murad. Ida arada dat al haidah maka dikatakan ida akbalatil haidah. Kalau datang darah haid, betul-betul keluar darah haid. Itu yang dimaksud, maka dengan fathah. Kalau yang dimaksud datang waktu haidnya, maka dengan kasrah. Ida akbalatil haidah. Baik. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara keduanya kalau gitu? Perbedaan keduanya, kalau yang pertama berarti harus dilihat darahnya. Kalau datang darah haid, maka para wanita harus melihat. Yang biasa, yang biasa keluar, selalu keluar dalam keadaan tidak waktu haid pun keluar, itu adalah istihabah. Istihab, istihabah. Darahnya seperti apa? Maka kalau dengan fathah, Ida akbalatil haidah. Kalau kemudian keluar darah haid yang ternyata warnanya berbeda, baunya juga berbeda, maka saat itu berhenti salat. Nabaran ila adam Melihat darahnya. Tetapi kalau haidah, Ida akbalatil haidah. Kalau datang waktu haid. Berarti tidak perlu melihat darahnya. Tapi waktunya. Biasanya tanggal sekian saya head. Biasanya tanggal sekian saya head. Maka ketika datang waktu headmu, maka berhenti. Subhanallah. Dibaca dengan haidah, dibaca dengan haidah, dan dua-duanya mu'tabar dua-duanya teranggap karena memang untuk melihat datangnya haid bisa dengan dua bisa dengan darahnya bisa dengan kebiasaan waktunya bisa dengan darahnya karena darahnya berbeda dengan waktunya karena biasanya beberapa wanita hafal waktu haidnya ini waktu haidnya saya maka ida akbalatil haidah atau akbalatil haidah falabas tidak mengapa yang jelas nadharan ila hada wa hada. Dilihat dengan ininya dan dilihat dengan itunya. Wakilahuma jaiz. Yang jelas kalau engkau tahu datangnya waktu hedmu, apakah dengan kebiasaannya ataupun dengan warna darahnya, berhenti sholat. Yang keempat, Dakar San'ani, anna fada'is salah bahwa kalimat fada'is salah tinggalkanlah salat. Aula itu lebih utama dari kalimat fatrukis salah. Lianahu mimma tafaqa alaihi. Karena lafad fada'is salah itu muttafaq disepakati antara Bukhari dan Muslim. muttafaqun alaih. Adapun maknanya, apa ada perbedaan? Fatrukis salat, tinggalkanlah salat. Kalau da'is salat, apa maknanya? Ya sama, tinggalkanlah salat. Tetapi demikian telitinya para ulama bahwa lafaz yang lebih sahih kata beliau yang aula yang lebih utama adalah lafaz fada'is salah. Mengapa? Karena fada'is salah ittafaqa alaih. Sepakat Bukhari dan Muslim dengan lafaz itu. Sedangkan fatruki, fatruk tinggalkanlah. Tidak ittafaq, hanya salah satunya infarada bihi. Tapi maknanya sekarang, itu baru lafat-lafatnya. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Zakarat Fatimah, ay binti Abi Hubeish, menyebutkan pada Nabi sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam anna damal istihadah yusibuha menghabarkan bahwa darah istihadah telah menimpanya. Fala yanqati anha, maka tidak pernah berhenti daripadanya. Terus selalu ada pada dirinya. Wasalathu maka Fatimah radhiyallahu taala anha bertanya, "Hal tatrukus salat lidzalik? Apakah meninggalkan salat karena darah itu?" Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara keduanya. Kalau darah istihadah tidak menghalangi sholat. Kalau darah haid menghalangi sholat. Kalau darah istihadah tetap terkena kewajiban-kewajiban seperti orang yang tidak haid. Kalau puasa tetap puasa, sholat tetap sholat, ila akhirnya. Tetapi kalau darah haid menghalangi. Dan Nabi menyatakan, "La tatrukis salata li'anna ad-dam alladhi لأجله li ajlihi salah huwa Nabi menyatakan bahwa jangan kau tinggalkan salat karena darah yang ditinggalkan karenanya salat adalah hanya darah haid. Adapun istihabah seperti darah luka, apakah kalau luka di tanganmu kemudian kamu tinggalkan salat? Kalau luka Laki-laki pun kadang-kadang terluka. Bahkan kadang laki-laki pun ketika dia sakit di ginjalnya bisa kencing darah. Apakah dia meninggalkan sholat? Tidak. Sehingga sholat terhalang bukan karena darah secara mutlakan, tetapi karena darah haid. Kalau bukan darah haid, maka dia tidak meninggalkan sholat. Wahadad dam alladhi yusibuki laisa damu haid. Sedangkan darah yang menimpamu, kata Nabi kepada Fatimah binti Dabi Hubeish, itu laisa damu haid, bukan darah haid. Atau laisa dama haidin. Wa innama huwa dama irqin munfajir. Itu adalah darah urat yang pecah atau darah pembuluh darah yang pecah. Wa idha kanal amr kalau perkaranya seperti itu, Kama Jakarta, sebagaimana kau sebutkan min istimrari khurujid dam yaitu terus-menerusnya keluar darah fi ayami haidatik di hari-hari haidmu al-mu'tadah wa fi ghairiha demikian pula di hari lainnya maka itu istihadah kalau terus-menerus mengalir darahnya di hari haid ataupun bukan hari haid terus mengeluarkan darah fatrukis sara ayyama haidik maka tinggalkanlah salat di hari-hari haidmu saja. Al-mu'tadah faqat yang biasa saja. Al-adah muhakkamah. Kebiasaan jadi hukum. Sudah sebutkan tadi kebiasaan haidnya dan juga juga bilangan harinya. Berapa hari dia biasa haid? Maka tinggalkan segitu. Kalau kebiasaannya lima hari, lima hari dia tinggalkan. Kalau kebiasaannya enam hari, enam hari dia tinggalkan. Enam, ila akhir. Faidan qabat. Kalau sudah lewat masa haid, Faktasili wagsili ankiddam. Mandilah dan cucilah darahmu. Cuci darahnya dan mandi. Walaupun disebutnya faktasili dulu baru wagsili. Tetapi tentunya urut-urutannya adalah bersihkan darahnya kemudian mandi. Thumma falli kemudian salat. Tentunya karena dia istihadah, setelah dia mandi, setelah dia bersihkan darahnya, ketika dia salat mungkin keluar lagi tengah-tengah salat. Wa hadza la yadurruha. Itu tidak mengganggu dia. Wa la salat dan tidak mengganggu salatnya karena itu penyakit. Dan ini sama dengan penyakit-penyakit yang sejenis bagi laki-laki dan perempuan. Ya, ini penyakit keluar terus air seninya. Ya. Tidak bisa ditahan. Mungkin karena sesuatu penyakit atau karena ketuaan dan sebagainya. Maka bersihkan ketika akan sholat. Setelah itu, sholatlah. Dan la yadurruka wa la salah ketika keluar di tengah-tengah sholat. Wahada udhrun. Ini adalah udhur Walau kana damul istihadha ma'ak, walaupun dari istihadha masih pada dirimu. Ini masih mengalir, masih keluar tentunya. Hendaklah dijaga dengan kain atau dengan kain pembalut dan sebagainya agar terjaga. Dan para ulama menyatakan setelah itu dia tidak bisa menyimpan wudhu. Maksudnya orang biasanya berwudhu bisa dia sholat sekian kali sholat tanpa wudhu lagi. Karena masih terjaga. Selama tidak ada hadas besar, hadas kecil, maka dia bisa sholat. Yang berikutnya, yang berikutnya. Tetapi untuk yang istihabah, harus kembali tajdidul wudhu. Harus kembali tajdidul wudhu. Tidak bisa menyimpan wudhu. Dan dibersihkan tentunya ketika wudhu, darahnya dan kemudian seperti tadi. Kalau keluar di tengah-tengah maka tidak mengapa. 6. Mayukhad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadal hadithi fawaid. Minha al-farqu baina damil istihadah wa baina damil haid. Faedah pertama dan utama dalam hadis ini kita mendapati perbedaan antara darah istihadah dan darah haid. Fadamul istihadah huwal mutbaq Darah istihadah adalah darah yang mengalir terus menerus. Wa amma damul haid falahu waktun khas. Adapun darah haid memiliki waktu tertentu. Itu perbedaan pertama. Apa perbedaan kedua? Darah istihadah tidak menghalangi salat. Darah haid menghalangi salat. Itu faedah kedua. Qal anna damal istihadah la yamna' min as-salah wa sa'ir al-ibadat. Bahwa darah istihadah tidak menghalangi salat dan tidak menghalangi ibadah-ibadah yang lain. Termasuk puasa. Tidak terhalang dengan darah istihadah. Yang ketiga, anna damal haid yamna' min as-salah. Adapun darah haid menghalangi sholat, menghalangi puasa dan lain-lain. Hanya perbedaannya menghalangi sholat min ghairi qada'in laha. Menghalangi salat dan tidak perlu mengqada. Perhatikan para wanita, para akhwat dan juga kalian kalau punya istri nanti perhatikan. Jangan sok so santri dalam head pun ibadah, ya, sholat. Ya. Nggak sah sholatnya. Haram sholat ketika haid. Sehingga inna salat kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Bahwa sholat itu terhadap orang beriman adalah kewajiban yang berwaktu. Maka waktu tertentu diperintahkan, waktu tertentu dilarang. Tidak bisa bebas begitu saja. Oh kan baik sholat, kenapa nggak boleh? Waktu haid tidak boleh salat. Demikian pula kalian laki-laki dan perempuan ketika matahari di atas kepala tidak boleh salat. Ketika matahari pas terbenamnya tidak boleh salat atau hampir terbenam. Demikian pula ketika matahari pas terbit. Karena itu adalah ibadahnya orang-orang ajam, ibadahnya orang-orang yang menyembah matahari. Tetapi duhur setelah matahari zawal, tergelincir dari puncaknya di atas kepala tergelincir ke arah terbenam maka itu waktu duhur waktu maghrib setelah tenggelam matahari pada itu waktu maghrib dan waktu subuh ketika terbit fajar bukan terbit matahari Barakallahu fikum ini waktu-waktu yang terlarang karena salat kanat alal mu'minin kitaban mawquta kewajiban yang berwaktu dan para wanita khususnya di waktu haid dilarang sholat dan tidak perlu diqadha. Wa dzakara Ibnu Daqiq al-Aid anna dzalika kal mujma' alaih. Kata Ibnu Daqiq al-Aid rahimahullah bahwa itu termasuk mujma' alaih. Termasuk sesuatu yang disepakati. Ijma' seperti mujma' karena enggak ada khilaf. Minal khalafi was salaf sepakat semuanya dari salaf dan khalaf Apakah para ulama yang terdahulu ataupun ulama yang belakangan? Tidak ada perbedaan. Illal khawarij. Kecuali khawarij. Karena khawarij di antara kesesatannya adalah ekstrim melampaui batas. Memotong tangan sebagai pencuri itu bukan pergelangan tangan. Dia potong sampai habis. Sampai sekian. Karena mereka berkata tangannya seluruhnya. Padahal ada sunnah menjelaskan potongnya di pergelangan tangan. Mereka tidak berlebih. Demikian pula mereka menganggap sholat itu kewajiban, walaupun haid wajib sholat. Maka barakallahu fikum dikatakan di sini semua para ulama sepakat salaf dan khalaf tentunya yang dimaksud khalaf di sini adalah khalaf zamanan. Mengapa? Karena kalau khalaf bermakna orang yang menyelisihi salaf maka mereka ahlul bidah. Dan biasanya kalimat khalaf itu untuk yang jelek. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wa tabau syahawa. Kata Allah dan mengikuti belakang mereka fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salah wa tabau syahawa. Menyia-nyiakan salat dan apa? Mengikuti syahwat. Fakhalafa min ba'dihim khalafa. Khalaf. Maknanya dua. Khalfun artinya di belakang. Di belakang mereka mengikuti. Tapi juga bermakna khilafun menyelisihi. Jadi khalaf mengikuti di belakangnya tapi nggak sama dengan depannya. Mengikuti di belakangnya tapi nggak sama dengan depannya. Dikatakan fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah tetapi kalau ngikut <laughs> di depannya persis apa disebutnya? Tabi'. Setelah para sahabat apa? Para tabi'in. Tidak dikatakan para mukhalifin atau khalifin tidak. Mereka disebut tabi'in karena mengikuti yang di depan. Tetapi kadang kholaf dipakai untuk hanya menjelaskan zamanan. Di zaman yang dulu disebut salaf di zaman yang belakang disebut khalaf. Zaman yang dulu, zaman yang belakang. Artinya kita terjemahkan ulama yang terdahulu maupun ulama yang belakangan begitu. Mereka tidak ada perbedaan, sepakat seluruhnya. Bahwa wanita yang haid tidak boleh salat karena dikatakan fatruki an kidam. Ah, apa? Fatruki salah. Nah, tinggalkan salat dan juga sepakat ijma' min ghairi qada tanpa qada tidak perlu diganti di hari lain jangan ekstrim nggak perlu diganti di hari lain sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ketika datang seseorang kepadanya kalau nggak salah ada di sini nanti kemudian bertanya ma balus salat ma balun nisa yaqduna as-shaum wala yaqina as-salat wala yaqina as Bagaimana para wanita ini? Mereka yakdin, mereka mengkodok puasa, tetapi tidak mengkodok sholat. Maksud mereka, kias kan? Kalau puasa disuruh diganti, kenapa sholat nggak diganti? Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Aharuriyatun anti? Apakah engkau khawarij? Waktu itu sudah muncul khawarij. Dijawab oleh wanita tadi, La, walakinni as'al. Bukan, aku bukan khawarij, aku hanya tanya. Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'mar qada'is shaum wa la nu'mar qada'is shalah." Kami di masa Nabi pun terkena haid. Kami diperintah untuk mengkodok puasa, tetapi kami tidak diperintah untuk mengkodok salah. Jadi puasa ada kodok. Sepuluh hari dia tidak puasa karena haid, maka harus diganti. Tapi salat tidak ada perintah untuk mengkodoknya. Sehingga secara bebas maknanya disuruhnya begitu. Nabi menyuruhnya begitu. Mengkodok puasa tetapi tidak perlu mengkodok salat. Rabi'an, yang keempat, annal mustahadah allati ta'rif qadra adati haidha tahsibuha bahwa seorang wanita yang istihadah, yang terkena istihadah, allati ta'rif qadra 'adati haidha, yang dia mengetahui kebiasaan kadar waktu haidnya, yang dia tahu kadar kebiasaan haidnya tahsibuha, maka dia harus menghitung. Ini hari haid saya. Harus dihitung. Supaya dia ingat-ingat Ketika dia istihadah maka dia ingat tanggal tersebut, biasa tanggal haidnya dia, maka dia berhenti salat. Thumma ba'dan Setelah itu dia mandi setelah berakhir kebiasaan waktu haidnya. Ditaquma ayam tuhriha agar dia mengerjakan ibadah-ibadah ayyamat tuhriha di hari-hari sucinya bil ibadat litaquma bil ibadat bil ibadat jar majrur muta'alliqun bi taqum berkait dengan taqum ay litaquma bil ibadati ayyamat tuhriha agar dia menegakkan ibadah-ibadahnya di hari-hari sucinya hakada takdir allati tatajannabuha al-haid yang biasa ditinggalkan oleh seorang yang haid dikerjakan ketika suci. Di sini berarti membedakan dengan apa? Dengan kebiasaan hari-hari haidnya. Yang kelima, an nadam najisun yajibu wasluhu. Bahwa darah haid najis wajib dicuci. Karena ayat hadisnya berkata, "Faghsil an kiddam wa salli." Bersihkan darahnya kemudian salat. "Faghsil an kiddam wa salli." Enam. Berarti darah haid najisun. Yang keenam, annahu la yajib 'alal mustahabah tikrarul ghusli li kulli dukhul waqti shalah. Yang keenam, bahwa tidak wajib bagi wanita yang terkena istihadah yang tidak bersih-bersih sekian lama tidak wajib baginya untuk mengulangi mandi setiap sholat tidak harus mengulangi mandi setiap sholat Said maksudnya dalam hadis ini hanya ketika bersih dari headnya mandi setelah itu tidak perlu mandi, cukup dengan berwudu saja. Yang ketujuh, Dakara Ibnu Daqiq al-Aid anna qawlahu faghsili anki dam wa salli bersihkan dari mudarah kemudian salat muskilun fi zahirihi. Di sini ada kesulitan zahirnya untuk dipahami. Kata Ibnu Daqiq al-Aid. Karena lam yadhkur al-ghusl karena di sana tidak disebut mandi. Buka dulu hadisnya. Kamu lihat lafaz kedua. Wa fi riwayah, perhatikan. Wa fi riwayah. Laisat bil haidah, dia bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah atau aqbalatil haidah fatrukis shalah. Kalau datang waktu haid atau datang haid maka tinggalkanlah salat. Fa idza Zahaba qadruha. Kalau sudah lewat kadar haidnya. Fagsili anki dam wa salli. Bersihkan darahnya kemudian sholat. Ada perintah mandi tidak? Hah? Dalam lafaz kedua ada perintah mandi? Tidak ada. Hanya berkata fagsili anki dam wa salli. Bersihkan darahmu kemudian sholatlah. Kata Ibnu Daqiq, al-Aid muskil. Ini sulit dipahami. Bersihkan darah kemudian mandi. Ah, kemudian sholat. Masa nggak mandi? Muskilun fi zahirihi. Zahirnya muskil. Zahirnya sulit untuk dipaham. Bagaimana mungkin di sana nggak disebut tentang mandi? karena lam yadkur al-ghusl. Wala budda fihi ba'dan qidai ayyamil haid al ghusli. Padahal jelas dalam hadis-hadis lain setelah selesai haid wanita harus mandi sebelum sholat. Mandi wajib seperti mandi junub bagi wanita setelah haid. Istihadah ataupun tidak istihadah. Ini catatan penting bagi para wanita. Setelah haid selesai, diakhiri dengan qas'atul bayda dengan lendir putih kata Aisyah radhiyallahu taala anha maka setelah itu mandi dan sholat. Karena biasanya head yang normal setelah darah yang banyak dan hitam, kemudian memerah, kemudian jingga warnanya, semakin terang warnanya, setelah itu kuning. Baru setelah itu qasatul bayda, lendir putih. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami tidak menganggap yang kuning dan yang putih. Kami tidak menganggap yang kuning dan putih sebagai haid. Artinya kalau sudah keluar yang kuning dan putih sudah dianggap selesai, kemudian mandi. Maka barakallahu fikum, mandi setelah haid itu wajib. Mandi wajib bagi para wanita setelah haid. Mandi bersih, baru kemudian salat. Sehingga, walaupun dalam lafaz ini dikatakan fangsili an kiddam wasalli, nggak disebutkan mandi, kita dapatkan faedah mandi itu dari hadis-hadis lain, dari dalil-dalil lain. Maka di sini ada jawaban dari muskilah tadi. Apa jawabannya? Wal jawabus sahih. Jawaban yang sahih adalah anna hadhihi riwayah wa in lam yadhkur fiha al-ghuslu ghusla fahiya mutadamminatun lahu. Riwayat ini walaupun tidak disebut mandi di sana, tetapi dia terkandung makna mandi di sana. Limadha? Liwurudihi fir riwayatil ukhra. Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat lain tentang wajibnya mandi bagi seorang wanita setelah haid. Karena disebutkan dalil lain, wajibnya mandi bagi para wanita setelah haid. As-sahihah, hadis-hadis yang semuanya sahih. Alati qala fiha yang disebut di dalamnya wagtasili termasuk hadis kita ini. Lafat yang pertama jelas sekali. Tumagtasili wasalli. Kemudian mandilah dan salatlah. Maka lafat kedua, walaupun bahasanya bersihkan darah kemudian salat. Maksudnya bersihkan darah ketika mandimu, kemudian salat. Barakallahu fikum. Intaha mulakhasan. وعيد min huna, ma الشيخ rahimahullah. الله bihadal بهذا Halo Nurka Soal, ada pertanyaan? Nah. Salat wajib. Maksudnya, barakallahu fiikum, wasalli itu perintah. Ini catatan penting. Fi'lu amrin, perintah dari Nabi SAW. Tetapi kita sudah belajar dari dalam usul fiqih bahwa perintah tidak mesti maknanya menyuruh Apa bedanya atau apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya kalau langsung ada perintah maka itu menunjukkan wajib. Al-amr yaqtadil wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi kalau yang tadinya dilarang kemudian disuruh itu mananya silahkan. Misalnya seorang yang ihram tidak boleh berburu. Allah katakan wa idha halaltum fastadu. Kalau sudah tahallul berburulah. Apakah wajib berburu? Tidak. Orang yang haid tidak boleh sholat. Setelah bersih, sholatlah. Apakah itu wajib sholat? Ya tentunya di waktu, waktu kalau datang waktu sholat. Bukan maknanya habis haid mandi harus sholat. Bukan itu maknanya. Maknanya tadinya kan dilarang. Setelah mandi, sholatlah. Artinya silahkan kamu sholat apa yang belum. Kalau kamu bersihnya e, asar, menjelang maghrib, maka diperintahkan untuk sholat asar. Walaupun ada pendapat yang menyatakan menjamak dengan tuhur, Wallahu ta'ala alam. Yang jelas waktu saat itu dia wajib sholat, sholat. Karena masih ada waktu sebelum maghrib untuk sholat asar, sholat asar. Kalau bersihnya adalah di waktu maghrib, sholat maghrib. Masih ada waktu maghrib, belum isya. Nah, wahakala. Sehingga maknanya setelah itu mandilah dan silakan sholat. Seperti biasa, kembali seperti normal. Mau sholat sunnah qobliyah, mau sholat uh, witir, mau sholat tergantung waktu dia bersih kapan. Nah,